Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita ambil dikit barakallahu fik syarah terhadap Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh al alamah Shalal Al-Fauzan Athabahullah. Halaman yang ke-159 yang cetakan seperti yang anak pegang ini, halaman 159 Kita lihat barakallahu bagian atas matan itu oh, yang matan bagian atas. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah karena matanya karya siapa al-Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah rahimahullah. Qala wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Faja'ala ibadatallahi wa ikhlasal qalb wa iqamas salati wa itaz zakah kulluhu kulluhu min din Artinya Allah Taala berfirman dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali apa? Agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuknya. Hunafa, hunafa itu jamal dan hanif. Dalam keadaan menghadapkan diri kepada Allah Taala dan berpaling dari yang selain Allah Taala. Al-hanif apa mana al-hanif kemarin? al mukbilu al Allah, al-mu'ridu 'amma siwa Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Taala dan berpaling dari yang selain Allah Taala. nah kita lihat mereka adalah orang-orang menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Faja'ala Allah maka Allah Taala menjadikan beribadah kepada Allah wa ikhlasul qalb dan ikhlasnya hati, wa iqamas salat dan menegakkan salat, wa ita'az zakat dan menunaikan zakat kullu semuanya minad din. Bagian dari agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW juga bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq ada sambungannya itu ya wal haya'u syu'batun minal iman faja'ala al qawla wal 'amal minal iman masyaallah dan sabda Rasulullah SAW bahwasanya iman itu memiliki 670 sekian cabang dan yang paling tingginya cabang keimanan ini persaksian syahadah Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang paling rendahnya apa? Menghilangkan gangguan rintangan dari jalan. Ada gangguan rintangan dari jalan dia hilangkan biar tidak mengganggu manusia. Mungkin duri atau batu atau intinya mengganggu, dia hilangkan. fajr al-qaula wal 'amal minal iman. Maka di sini Rasulullah menjadikan ucapan dan amalan termasuk bagian dari keimanan. Inilah pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan seperti pendapatnya siapa kemarin? Al-Murji'ah Mau murjiatul fuqaha, murjiatul jahmiyah, murjiatul karamiyah, semuanya mereka mengatakan amalan bukan bagian dari keimanan. Itu pendapat yang batil. Pendapat yang sahih bagaimana? Iman menurut ahlu sunnah wal jamaah terpenuhi padanya berapa? Lima perkara. Diucapkan dengan lisan, lutkun bilisan. Diyakini dengan hati, iktiqadu bil qalb. Kemudian diamalkan dengan anggota badan, amalun bil jawari wal arkan. Wa yazidu betah ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan kemaksiatan. Lima poin ini adalah apa? Definisi iman menurut ahlu sunnati wal jamaah. Jangan sampai gagal faham. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah, bagian bawah itu kita baca syarahnya itu aja yang sarah yang 207 itu perhatikan baik-baik. Minal adillati ala anna al-iman qawlun wa i'tiqadun wa amalun dan termasuk dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu ucapan, keyakinan dan amalan. Wa annahu yazidu bi ta'ah wa yanqusu ma'siyah. Dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Qaulu ta'ala adalah perkataan Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salat wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah dallat hadhihi ayatu Ayat ini menunjukkan ala annal imana bahwasanya iman kaulun itu adalah ucapan wa amalun dan amalan wa i'tiqadun dan keyakinan li'anna Allah sama hadhihi asya al qayyimah dikarenakan Allah telah, telah menamakan perkara-perkara yang semuanya adalah agama yang lurus wa din wal iman biman wahid sedangkan agama dan iman maknanya satu wa al qayyimah kita lihat dinul qayyimah itu maknanya apa yakni al milatul mustaqimah agama yang lurus ya kan Al-milaqul qayyimah, nah mustaqimah itu agama yang lurus. Nah, faja'ala ibadatallah wal Allah, wa ikhlas salah wa ita'az zakah ja'ala hadil umur minha ma huwa i'tiqadun wa minha ma huwa nutqun wa minha ma huwa amalun. Maka di sini Allah Ta'ala menjadikan barakallahu fi menunaikan menegakkan salat, menunaikan zakat dan menjadikan perkara-perkara semuanya termasuk apa? Ada yang i'tiqad, apa i'tiqad itu keyakinan, ikhlas keyakinan atau bukan? keyakinan. Kemudian wa minha ma ada ucapan, ucapan apa? Nutkun di situ. Salat. Ada ucapannya enggak ketika salat? Ada. Kemudian ada yang amalan-amalan zakat. Paham ya? Amalan itu. Mafhum? Itu semuanya termasuk nah, agama yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kita ambil syarahnya itu yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu assalamat wal afiyah. Walhamdulillah.